Kita bersyahadat <clears throat> dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan yang kedua, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Disebut dengan dua kalimat syahadatain. Ini merupakan kunci keislaman seseorang yang membedakan antara muslim dengan non-muslim. Ini merupakan inti daripada semua bimbingan-bimbingan Islam yang didakwahkan Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya bermuara kembali kepada dua kalimat ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah merupakan ketauhidan. Muhammad Rasulullah merupakan ittiba, ittiba sunnah Makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah ialah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah Jalla wa'ala. Meniadakan menolak segala bentuk peribadatan menolak semua bentuk sesembahan-sesembahan dan mengisbatkan menetapkan Allah Jalla wa ala semata sebagai satu-satunya zat yang disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu sama dengan ifradullah taala bil ibadah. Mengesakan Allah dengan peribadatan sarful ibadati lillahi wahdah. Kita hanya mempersembahkan ibadah ini untuk Allah semata. Apapun yang kita lakukan dari amal-amal ibadah, amal-amal saleh, semuanya lillahi rabbil alamin. Diperuntukkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya salatku itu ibadah. Wa nusuki, nusuk dimaknakan dengan sembelihanku, udhiyahku, ibadah. Nusuk dimaknakan dengan ibadati, semua ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati kematianku lillahi rabbil alamin itu semua dipersembahkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Wa bidzalika umirtu. Dengan itulah aku diperintahkan. Dan saya adalah orang pertama yang muslim. Disebutkan dalam ayat yang lain di Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah menegaskan وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا Dan mereka nggak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah semata. Hunafa'a sebagai orang-orang hanif. Hanif itu muwahid, ahli tauhid yang bertauhid, yang betul-betul mempersembahkan ibadahnya, amal solehnya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah. Tanpa syirik, tanpa sekutu baginya. Sehingga prinsip mendasar yang ada pada kita kaum muslimin ialah ketauhidan ini prinsip kita. Kita semua diperintahkan untuk bertauhid. Betul-betul mengesahkan Allah dalam perkara ibadah tanpa sekutu baginya, tanpa syirik. Diperintahkan untuk betul-betul mempersembahkan semua ibadah kita, amal soleh kita lillahi rabbil alamin. Bahasa syariatnya tauhid mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Itu perintah. Untuk inilah Allah Jalla wa'ala menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini. Di Az-Zariyat Allah menegaskan dalam firmannya: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Ibnu Abbas kalau meribainya menafsirkan kata-kata ya'budun dimaknakan dengan yuwahidun mentauhidkan aku yakni ibadah hanya padaku, ibadahnya dipersembahkan hanya untukku namanya ketauhidan ini pula manhaj dakwah para nabi dan para rasul alaihi wasallam ini pula yang didakwakan diserukan oleh semua nabi, semua rasul kepada semua umatnya. Mengajak mereka semua untuk ibadah kepada Allah semata, meninggalkan kesyirikan segala bentuk yang diibadai selain Allah, tauhid. Di An-Nahl ayat yang ke-36 Allah Jalla wa Ala menjelaskan Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya tanpa terkecuali mendakwakan satu dakwah yang sama, yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut Kalian wahai umatku ibadahlah kepada Allah semata. Wajtanibu taghut tinggalkan taghut-taghut itu. Taghut dimanakan dengan kullu ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah diibadahi selain Allah Jalla wa ala. Bertauhidlah tanpa syirik. Ibadahnya kepada Allah semata. Jangan ibadah kepada taghut Jangan ibadah kepada selain Allah. Entah itu malaikat ataukah nabi, orang soleh, apakah itu pohon keramat, batu keramat, apakah itu apapun bentuknya selain Allah Jalla wa'ala. Jangan sembah mereka. Sehingga semua nabi, semua rasul alaihi satu dakwahnya. Satu seruannya mendakwakan tauhid tanpa syirik. Ini menjadi kewajiban seseorang jin dan manusia. Ketika mereka mengucapkan kalimat syahadat ini, la ilaha illallah, maka mereka dikatakan muslim wahid. Bagi mereka yang enggan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah maka dikatakan non muslim dalam agama kita disebut dengan istilah musyrik ahli syirik atau kafir ahli kufur sekarang dibahasakan dengan non muslim ada muslim ada non muslim ada muwahid non muwahid Barakalafikum. Pembeda antara Islam dan syirik, Islam dan kufur. Ikhwanuddina'azakumullah. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim, membaca ahadis, riwayat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, terlalu banyak ayat, terlalu banyak hadis yang menjelaskan tentang ketauhidan ini perintahnya, hasungannya, himbauannya, fadilahnya, keutamaannya di dunia ini, keutamaan di bulan kiamah nanti. Sangat banyak sekali. Bahkan semua isi Al-Quran tauhid isinya. Al-Quran dari mulai awal sampai akhir tauhid itu intinya. Di sana ada perintah untuk ber, beribadah kepada Allah semata. Melarang segala bentuk syirik. Di sana ada kisah-kisah para nabi dan para rasul dan kaum mukminin, para muwahhidin dari kalangan umatnya. Juga ada kisah-kisah non muslim, kaum kufar, kaum musyrikin yang menentang dakwah Nabi mereka masing-masing. Dijelaskan keutamaan para muwahidin ahlu tauhid di dunia di belum kiamah nanti. terangkan ancaman-ancaman, kecaman-kecaman, siksa dan azab yang bakal diterima, dirasakan oleh ahlu syirik, oleh kaum musyrikin, oleh kaum kufar di dunia dan di kiamah nanti. Dalam Al-Quranul Karim juga ada perintah dan larangan. Kerjakan ini, jauhi ini. Itu termasuk mukammilatu tauhid. Penyempurna ketauhidan. Amal soleh, amal ibadah yang lain, salat, zakat, puasa, haji dan berbagai macam amal ibadah yang lain, akhlak, adab dan yang lain-lainnya, itulah yang menyempurnakan tauhid Anda. Ketika mengerjakan perintah, Anda semakin sempurna ketauhidannya. Ketika Anda menjauhi larangan, lillahi tabaraka wa ta'ala semata, semakin sempurna ketauhidan Anda. Al-Quranul Karim dari mulai awal sampai akhir tidak lepas dari lima poin tadi. Demikian disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Apalagi uh, ahadi dan periwayatnya sangat banyak sekali. Sekali lagi ini asas utama pertama keislaman kita, agama kita. Tauhidullah, mentauhidkan Allah sementara ibadah. Ibadahlah dipersembahkan hanya untuk Allah semata tanpa sekutu baginya. Tawa syirik. Terkait dengan masalah keutamaan, satu yang mau saya bawakan di Al-An'am Allah Jalla wa ala menerangkan dalam firman-Nya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun alladzina amanu dan orang-orang yang beriman ini meliputi keimanan dan ketauhidan iman kepada Allah satu bagian di antaranya tauhidullah. Disebut dengan al-imanu bi uluhiyatillah. Beriman dengan uluhiyah Allah. yakni Allah Jalla wa ala satu-satunya zat yang disembah. Tauhid sama syirik minal iman. Sehingga dimanakan orang-orang yang beriman yang bertauhid walam yalbisu imanahum bi dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman. Allah mengatakan fadilahnya ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka lah orang-orang yang meraih hidayah. Ketika turun ayat ini para sahabat semua kalau meridainya merasakan keberatan pada kata-kata walam yalbisu imanahum bidzulmin beriman bertauhid dan tidak mencampuri ketauhidan iman mereka dengan kezaliman mereka mengatakan ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsa siapa di antara kami yang tidak membalimi diri diterangkan oleh para ulama yang namanya kezaliman al-zulmu itu macam-macam maknanya. Yang pertama zulmul abdi nafsah. <clears throat> Seorang hamba yang membolimi diri sendiri. Maknanya berbuat dosa. Berbuat kemaksiatan. Yang kedua, zulmul abdi ghairahu. Ada seseorang membolimi orang lain. Tindakan semena-mena, Kata para sahabat ya Rasulullah Siapa di antara kami yang tidak membolimi diri sendiri Maknanya siapa di antara kami yang tidak berdosa Ya nggak bermaksiat siapa? Tidak ada semua kita manusia biasa Pasti dosa, pasti bermaksiat, pasti salah Itu merupakan sunnatullah pada Bani Adam Kalau ayatnya ialah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan dosa. Berat sekali ya Rasulullah. Gak ada yang mendapatkan keutamaan tadi. Kita semuanya berdosa. Kita semuanya bermaksiat. Maka beliau mengatakan ayat itu tidak seperti yang kamu maknakan. Atau kamu gak mendengar ucapan hamba Allah yang saleh kepada putranya Luqmanul Hakim kepada putranya la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wahai anakku kamu jangan syirik kepada Allah jangan menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun dalam perkara ibadah jangan syirik inna syirka la zulmun azim sungguh kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Yang dimuka dengan zulmun dalam ayat di atas Al-An'am huwa syirik. Kesyirikan. Sehingga maknanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. muahid tanpa syirik. Ibadah hanya kepada Allah tanpa syirik, tanpa sekutu baginya. Ini yang dikasih keutamaan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Disebutkan tentang, tentang tafsirnya aman di qiyamah nanti dari azab neraka. Wa hum muhtadun dan mereka mendapatkan hidayah di dunia ini. Selama hidupnya terbimbing dengan taufik hidayah bin Allah Jalla wa'ala dia akan selamat dari syubhat dan syahwat yang menyesatkan. Terpimpin di atas jalan yang lurus, jalan yang lurus, jalan mustaqim. Barakallahu Dia melukiyama aman dari api neraka. Bahagia dunia, bahagia agamanya di dunia ini dan bahagia dia qiyamah nanti meraih surga dan aman dari api neraka. Apa syaratnya? Iman, tauhid tanpa syirik yang mendambakan surga bertauhidlah jangan syirik yang mendambakan taufik dan hidayah semasa hidupnya bertauhidlah tanpa syirik yang mendambakan semua kebaikan-kebaikan duniawiyah bertauhidlah tanpa syirik yang mendambakan semua kebaikan diniyah terkait dengan keagamaannya bertauhidlah tanpa syirik yang mendambakan surga tanpa neraka Tauhid sama syirik. Barakallahu Apalagi ketika disempurnakan dengan akhlak mulia pada dirinya tidak pernah memvolimi orang lain. Maka semakin sempurna rasa aman dan hidayahnya. Ditambah lagi dia berjuang sekuat tenaga mengamalkan amal yang saleh, amal ketaatan dan berjuang tidak bermaksiat. Kalaupun bermaksiat, segera taubat. Maka semakin sempurna ketauhidannya. Semakin sempurna rasa aman yang dia rasakan. Semakin sempurna hidayah yang dia raih. Tapi yang paling utama adalah tauhid tambah syirik. Ini fadilahnya para muwahidin. Ahlu tauhid yang tanpa syirik. Barakallahu ada wabah, jaminannya surga barakallahu. Ini prinsip kita semuanya kembali pada kalimat syahadah la ilaha illallah. Barakallahu. Semua amal-amal Islam itu merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Semua bentuk amal ibadah yang ada dalam Islam itu konsekuensi la ilaha illallah. Barakallahu sehingga tauhid ini hal yang sangat urgent dalam kehidupan kita. Membedakan antara muslim dan non-muslim. Prinsip yang kedua ialah syahadat Muhammadur Rasulullah. Kita bersaksi saja Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW. Maknanya kata para ulama, la masbu'a fi haqqin illa Rasulullah SAW. Tidak ada sosok yang diikuti, diitibak dengan sebenarnya selain beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat Islam yang sudah muslim, yang sudah bertauhid diwajibkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Menteladani beliau SAW. Menjadikan beliau sebagai panutannya. Mengikuti bimbingan-bimbingan beliau, arahan-arahan beliau, ajaran beliau dalam semua hal. Itu makna Muhammadur Rasulullah. Ittiba tanpa ibtidah. ikuti Rasul Jangan bikin bid'ah. Itibak saja. Jangan ibtidak. Ibtidak membuat cara-cara baru dalam beribadah yang tidak ada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Dibahasakan dengan bid'ah. Ikuti beliau saja. Jangan bikin bid'ah-bid'ah. Jangan bikin cara-cara baru. Ikuti bagaimana beliau memberikan bimbingan dalam beragama, dalam berislam. Ini mana Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya. Dialah zat Allah berfirman apa itu ya ikhwan? Eh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada Rasul SAW uswatun hasanah teladan yang baik ayatnya lafadznya berita Rasul itu teladan kalian namun secara makna itu perintah himbauan hasungan kalian wahai kaum muslimin yang beragama Islam yang sudah beriman kepada Allah Jalla wa'ala yang muslim wajib harus menjadikan beliau sebagai panutan kalian, teladan kalian dalam semua hal. Dalam gerak-geriknya ikuti Rasul. Urusan-urusan dunia wah, duniawiyahnya ikuti Rasul. Apalagi yang terkait dengan perkara diniyah kalian. Harus wajib ikuti Rasul. Teladani beliau. Barakallahu. Ini perintah. Dalam ayat itu tidak disebutkan selain beliau. Sehingga teladan yang kita ikuti, panutan yang kita ikuti hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan kita dan semua aspek keagamaan kita. Muslim harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Di Al-Hashr Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه nahakum Apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian berupa perintah, arahan, bimbingan, fakhuduhu, maka ambil. Ambil bimbingan itu, ambil arahan itu, ambil ajaran itu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul larang kalian daripadanya, tinggalkan semuanya. Perintah beliau lakukan, larangan beliau tinggalkan, bimbingan beliau ambil, ilmui amalkan. Yang beliau larang jangan kamu kerjakan. Itu perintah. Lafaznya perintah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Itu perintah. Wa ma nahakum anu fantahu itu perintah. Dan itu adalah makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim adalah Muslim dari Aisyah semua kalau meridainya kata beliau SAW man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun tegas jelas gamblang Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada padanya perintah kami, ajaran kami, bimbingan kami, fahwardun, Maka dia tertolak, tidak diterima. Bahkan pelakunya berdosa. Diancam dengan ancaman yang sangat keras. Kenapa? Amalnya dia tidak ada bimbingan Rasulullah SAW tidak sesuai dengan yang beliau ajarkan, yang beliau perintahkan. Ini menunjukkan apa? Kewajiban dalam beramal apapun amal yang kamu kerjakan dari amal kebaikan, akidahmu, ketauhidan kamu, keimanan kamu, semua bentuk amal-amal ibadah kamu, dakwah kamu, akhlaknya kamu, adabnya kamu harus dengan contoh bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ditolak. Ini yang kemudian disebut oleh para ulama dengan sebutan prinsip ittiba'us sunnah. Mengikuti bimbingan sunnah. Kata-kata sunnah maknanya adalah bimbingan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ittiba'us sunnah. Dibacakan dengan bahasa yang lain, atama suku bis sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah, dengan bimbingan ajaran Nabi kita Muhammad SAW sunnah tanpa bid'ah. Kerjakan dengan bimbingan sunnah, jangan mengerjakan dengan cara-cara bid'ah. Ini sekali lagi prinsip paling utama dalam Islam makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Dan kaum muslimin harus punya dua-duanya. Tidak mungkin satu syahadat. Kalau cuma satu masih non muslim. Hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah titik itu non muslim. Atau mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah titik. Itu non muslim. Syahadatnya kaum muslimin dua. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah ketauhidan Muhammad Rasulullah ittiba sunnah. Dan itu merupakan prinsip mendasar yang ada pada kita kaum muslimin harus ada pada mereka jangan sampai lepas. La ilaha illallah membedakan antara muslim dengan non-muslim. Muhammad Rasul membedakan antara muslim yang di atas sunnah dengan muslim yang menyimpang dari sunnah. Sementara cukup discourse maghrib diteruskan lagi insyaallah taubat maghrib pembahasan tema inti kita akibat mengabaikan tauhid dan sunnah. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin.